Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan memberikan satu mukaddimah fikih. Mukaddimah fikih. Dan ini ada sang ini lebih sering disebut dengan fikih wanita. Ada sangkut pautnya dengan wanita. Maka yang wajib mempelajari fikih ini hanya wanita dan lelaki yang butuh wanita. Insya Allah kita akan bahas sedikit beberapa menit ke depan. Kita praktiskan. Kita akan mencoba menghadirkan fikih haid dalam 10 atau 15 menit ke depan. Fikih haid ada semacam perasaan susah dan sulit untuk mempelajari haid. Barangkali dalam mempelajari sesuatu itu akan terasa sulit jika kita salah memulainya atau salah caranya. Akan tapi jika kita telah benar cara mempelajarinya dan memulainya dari cara yang benar, maka pelajaran tersebut atau ilmu tersebut akan mudah untuk kita mengerti dan kita fahami. Dan para ulama telah mengajarkan kepada kita itu semua dan insya Allah pada malam hari ini kita akan coba hadirkan fikih praktis head yang tentunya tidak akan bisa selesai pada malam hari ini dan akan kita lanjutkan sebagai mukaddimah pada pengajian hikam pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang harus diketahui pertama dan utama bahwa yang wajib mempelajari ilmu head ini adalah wanita. Yang merasa wanita wajib mempelajari head. Kalau mereka tidak belajar ilmu had, ini berbahaya kepada ibadahnya. Solatnya bisa terancam merusak, puasanya juga, dan masih banyak amal-amal yang lainnya. Dan alangkah besarnya dosa mereka jika tidak mempelajari ilmu had. Kemudian, semua orang yang butuh wanita. Jadi para suami, kalau ada yang mau menikah, tentunya dia harus ngerti ilmu haid. Barangkali dia menemukan istri yang tidak pernah punya ilmu haid. Maka suami wajib mengajari istrinya ilmu haid. Adik-adik muda tidak boleh haid ini, tidak boleh apa menikah kecuali sudah mempelajari ilmu haid ini. Ilmu haid bagi kaum laki-laki hukumnya wajib kalau memang dia punya urusan dengan wanita. Wanita di sini adalah istrinya, iya, ataupun anaknya. Jadi orang yang orang seorang suami wajib mempelajari ilmu haid untuk diajarkan. Jadi silsilahnya itu begini. Seorang wanita itu wajib mempelajari ilmu haid. Kalau dia menikah, maka kalau dia tidak mengerti, yang wajib mengajari adalah suaminya. Kalau suami tidak bisa mengajari, maka suami harus nimba ilmu di luar untuk dibawa pulang, diajarkan kepada istrinya. Itu urutannya. Kalau ternyata suami sibuk, ngajari pun tidak bisa, atau tidak punya waktu untuk belajar, kemudian dibawa pulang ke rumahnya, maka saat itu sang suami harus mendatangkan guru untuk istrinya agar ia bisa belajar ilmu haid. Akan tapi hati-hati masalah guru ini, tentunya guru yang halal baginya wanita atau jika guru itu laki-laki, tentunya tidak sendirian istri kita harus dibarengi dengan rombongan kaum wanita yang belajar ilmu haid. Jangan sampai kita ingin mengamalkan satu uh, ilmu akan tapi melanggar Allah, tidak diterima oleh Allah. Kita undangkan seorang guru untuk mengajari istri kita. Kalau ternyata mengundang guru barangkali terlalu berat, wah ini biaya. Maka kita izinkan istri kita untuk belajar di luar. Ini. Dan ini adalah tingkat terakhir bahasa kasarnya. Kalau ada seorang istri belajar ilmu head di luar itu kalau bahasa kasar, ini pemacu pada suami. Itu suaminya goblok, nggak punya duit datangkan guru nggak bisa belak ngajar, nggak paham-paham. Nah, ini itu <laughs> aslinya seperti itu. Cuman ya kita ah memaafkanlah barangkali tidak usah disifati semacam itu. Habis suruh ngajar istri nggak bisa. Kalau nggak bisa apa? Ya bodoh kan <laughs> gitu. Suruh belajar keluar nggak paham-paham. Tambah bodoh lagi. Mau ngundang guru? Wah biaya. Nggak punya fulus. <laughs> Akhirnya istrinya suruh belajar. Maka ibu-ibu Berarti kalau ibu-ibu belajar ilmu had di luar itu, ah, begitulah suaminya. Suaminya langsung belajar. Biar semangat begini. Jadi suami tidak boleh goblok ya. Suami harus pintar. Belajar ilmu had agar bisa diajarkan kepada istrinya. Dan lebih leluasa untuk menjelaskannya. Dan kita ingin bahasanya yang mengajar ilmu had adalah wanita. Karena ini adalah urusan wanita lebih faham dalam tanya jawabnya lebih ter, lebih terbuka. Dan itulah yang semestinya harus kita hadirkan kita ingin mencetak wanita-wanita yang ngerti ilmu haid. Dan ilmu haid itu ilmu sederhana sebetulnya. Ilmu sederhana satu jam bisa selesai, dua jam selesai ilmu haid. Baik itu. Siapa yang wajib belajar ilmu haid adalah mereka-mereka itu. Kemudian apa yang harus kita ketahui dulu masalah ilmu haid? Orang kalau haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa dan lain sebagainya. agam tapi yang harus kita ketahui di dalam memahami ilmu haid itu sederhana. Kalau orang tidak paham lima ini dulu, jangan dianggap bakal bisa paham setelahnya. Bakal campur aduk nanti. Jadi kalau orang mempelajari ilmu had ini yang pelajari pertama dan paling utama hafalkan rumus. Rumus ini wajib dihafal. Kalau tidak menghafal rumus ini susah memahami pemahaman apa masalah-masalah selanjutnya. Rumus rumus itu sedikit, nggak banyak, tapi tolong dihafal di luar kepala. Lima minggu depan ujian. Lima. Lima saja, tolong dihafal. Yang sudah hafal, Alhamdulillah. Yang belum nih. Nah lima ini kadang-kadang lupa. Kita belajar ilmu haid tentang pembahasan sana-sini, sana-sini. Waduh, seluk-beluknya tentang haid, katanya lupa rumus. Makanya menyelesaikannya adalah susah. Jadi ada rumus di dalam kita memahami haid. Haid dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama hanya mungkin tidak dijejer seperti yang akan kami sampaikan rumus memahami haid ada lima saja harus tahu yang pertama adalah Darah haid tidak boleh kurang dari 24 jam. Nanti kita jelaskan. Rumus ini. Biarpun orang sudah tahu ini, tapi kalau tidak masukkan bab rumus, nanti akan kepleset. Ini masukkan bab rumus. Harus tahu bahasanya. Darah haid tidak boleh kurang dari 24 jam dalam tempo 15 hari. Jadi ada kasih waktu 15 hari. Jadi awal pertama keluar darah, itu adalah tanggal pertama. Jadi kalau orang head itu jam 1 dan tanggal satunya itu adalah bukan tanggalan ini. Jadi kalau kita menghitung head tanggal satu itu kapan? Saat awal keluar darah jadikan tanggal satu. Jam jam 1 itu adalah juga saat keluar darah. Nanti 24 jamnya adalah ya berputarnya itu. Kalau keluar darah jam 11 siang, maka 24 jamnya adalah jam 11 siang besok. Jadi jam satunya ya jam 11 siang. Ini adalah sedikit saja untuk perlu diperhatikan bahasanya kalau berbicara tentang head tanggal satunya adalah waktu keluar darahnya itu. Jadi darah tidak boleh kurang dari 24 jam dalam tempo 15 hari. Misalnya seorang wanita tanggal 1 ini keluar darah, kok 4 jam berhenti, besok 4 jam, berhenti, besok 4 jam, berhenti, besok 4 jam, berhenti. Dikumpulkan selama 15 hari itu, lah kok mencukupi 24 jam, maka semuanya adalah had. Had, jadi gitu. Atau langsung 24 jam, mulai hari ini maghrib keluar darah, sampai besok maghrib lagi, jelas itu adalah had. Jadi yang pertama harus pahami, darah haid tidak boleh kurang dari 24 jam. Kalau ada orang keluar darah kurang dari 24 jam, itu bukan darah haid. Misal, seorang ibu hari ini keluar darah maghrib. Karena keluar darah waktu maghrib, maka dia tidak melakukan sholat maghrib. Isya tidak melakukan sholat maghrib. Subuh tidak melakukan sholat maghrib. Zuhur tidak melakukan eh, subuh maghribnya. Subuh tidak melakukan sholat subuh. Kemudian duhurnya baru sholat duhur eh berhenti darahnya Berarti masih hanya berapa? 18 jam saja ya. 18 jam. Berhenti ditunggu asar. Nggak balik darahnya. Maghrib juga nggak ada. Seterusnya nggak ada lagi sampai nggak keluar dari nggak keluar lagi lebih dari 15 hari. Sudah ditunggu sampai 15 hari kok nggak keluar lagi. Berarti darah yang keluar 18 jam tadi bukan darah haid. Kenapa? belum memenuhi rumus yang pertama tidak sampai berapa 24 jam Loh, saya terlanjur gak sholat bagaimana karena ibu terbukti tidak head maka sholat ibu harus dikodok ini karena tidak head jadi harus tahu ini rumus yang pertama darah head tidak boleh kurang dari 24 jam dalam tempo 15 hari yang kedua darah head tidak boleh melebihi 15 hari tidak boleh melebihi tanggal 15 kalau melebihi tanggal 15 bermasalah. Misalnya hari ini keluar darah, besok keluar, besok lagi, besok lagi, besok lagi, besok lagi, besok lagi, nggak boleh lebih dari 15 hari. Ini rumus dipegangi dulu, pokoknya dihafal dulu, nanti keterangannya sambil jalan. Sebab kalau darah lebih dari 15 hari, ini pasti darah bermasalah. Rumus. Yang ketiga adalah darah harus didahului oleh suci 15 hari. Jadi darah baru disebut darah het itu harus pernah didahului oleh suci 15 hari atau lebih. Misalnya 20 hari yang lalu tidak keluar darah, bagus, masuk. Atau 15 hari persis baru keluar darah. Ini bisa dimasukkan ke dalam darah het asalkan sucinya harus didahului oleh 15 hari. Kalau sucinya belum 15 hari keluar darah lagi, bukan darah het. Misal, seorang wanita het 14 hari, setelah haid 14 hari berhenti. Berhenti 10 hari. Berhenti 10 hari bersih. Habis berhenti 10 hari keluar darah lagi. Maka darah yang kedua itu bukan darah haid karena belum didahului oleh suci berapa hari? 15 hari. Pasti itu darah istihadoh, Itu rumus. Pokoknya kalau ada orang haid itu harus didahului oleh suci 15 hari. Itu yang keberapa? Tiga ya. Yang ke Empat ya. Tadi empat ya. Yang keempat adalah darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Ini ibu-ibu bisa jawab. Kalau habis kelahiran namanya darah apa? Nifas. Selesai ya. Darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Kalau darah didahului kelahiran namanya nifas bukan head. Yang kelima adalah darah harus keluar dari perempuan umurnya mencapai 9 tahun hijriah ingat tolong di dalam urusan head penanggalannya bukan penanggalan umum masehi tapi dengan komariah dengan mata dengan hijriah tanggalan yang dipakai dalam Islam dalam fikih semuanya adalah hijriah lima jelas darah tidak boleh kurang dari 24 jam dalam tempo 15 hari dua darah tidak boleh lebih dari 15 hari yang ketiga, darah harus didahului oleh suci 15 hari. Yang keempat adalah darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Yang kelima, yang mengeluarkan darah harus mencapai usia 9 tahun. Kalau belum 9 tahun tidak bisa disebut sebagai head. Ada anak umur 8 tahun keluar darah, maka dia tetap boleh sholat karena itu darah penyakit. Itu adalah darah rusak, bukan darah head. Ini lima. Dan lima ini untuk menjaring bu. Pokok lima, lima harus hafal. Makanya kalau ada orang datang kepada ibu atau bapak, suami istri bapak datang, tanya, Abah, saya ini keluar darah. Tanya saja, berapa hari mak? Sudah tiga hari ini. Wah, kalau tiga hari, berarti memenuhi syarat yang pertama ya, lebih dari 24 jam, tidak, nah, ditunggu, habis tiga hari berhenti, nggak ada lagi. Berarti kalau memang tidak keluar lagi, tidak melampaui 15 hari. Dua rumus sudah masuk. Tanya, Umi ini habis melahirkan ya? Bapak ini tanya aneh-aneh, wong kalau istrinya kok ditanya habis melahirkan. Ya belum melahirkan, baru pengantin baru kan gitu ya. Oh iya, kami berarti belum melahirkan. Kalau belum melahirkan berarti benar ya. Kemudian ditanya Umi, sebelum ini kapan keluar darah? Oh saya keluar darah sudah lama nggak keluar nih sudah ada sebulan lebih nggak keluar darah atau 20 hari lebih nggak keluar darah masuk empat. Umurmu berapa? Ya orang menikah ya umur saya sudah 25 tahun ya. Nah, langsung berarti tiga hari itu hukumnya darah nih darah head. Sekarang yang gagal ya. Contoh ada seorang perempuan datang coba digambarkan. Tanya saja, Neng umurmu berapa Neng? 20 tahun. Masuk? Dari bawah, nggak apa-apa dibalik-balik. Umur 20 tahun di atas 9 tahun atau tidak? <laughs> di atas 9 tahun. Berarti umur 20 tahun. Kenapa Nek? Saya keluar darah. Berapa hari keluar darahnya? 7 hari. Baik. Kalau 7 hari berarti lebih dari 24 jam dan tidak kurang, tidak lebih dari tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari. Darah head belum, Bu? Belum tentu. Lanjutin dulu pertanyaannya. Hah? Sebelum ini kapan head terakhir? Sudah sebulan saya tidak keluar darah head. Berarti sudah benar eh, di dahulu ilmu suci berapa? 15 hari. Baru terakhir. Sudah head belum, Bu? Sudah head belum? Belum. Tanya lagi satu lagi. Ibu habis melahirkan ya? Iya, kemarin lahirkan. Hmm, tidak jadi head. Jadi darah apa? nifas. Satu lagi contoh ini, katanya rumus ini pegang untuk megang. Ada perempuan datang, aduh ibu saya keluar darah karena kemarin terjebak. Ibu baru lahirkan ya? Langsung jadikan nomor satu pertanyaannya. Udah, saya tidak melahirkan, oh, saya belum menikah kok. Oh ya berarti neng bukan ibu ya, baik. Belum menikah. Jadi tidak tidak setelah melahirkan masuk satu syarat. Berapa hari kamu keluar darah? Berapa hari keluar darah? keluar darah 10 hari. Ibu, 10 hari para bapak memenuhi dua syarat ya. Tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari. Umurmu berapa, Neng? Umur saya 25 tahun. Masuk ya? Terakhir keluar darah head kapan? Terakhir berhenti itu 10 hari yang lalu. Nah, belum mencapai 15 hari bersihnya. Berarti langsung bukan darah head. Itu rumus dulu. Jadi paling gampang ini. Mudah, nggak susah. Satu lagi pertanyaan ini. Ada seorang datang, ibu saya keluar darah, baru melahirkan ya. Enggak, astagfirullahaladzim, gimana melahirkan saya tidak punya suami. Masuk. Berapa hari? sepuluh hari. Wah, sepuluh hari masuk dua syarat ya. Kurang dari dua puluh tidak kurang dari dua puluh jam, tidak lebih dari 15 hari. Baik. Setelah itu, habis melahirkan ya? Hah? Enggak ya, enggak ya, enggak habis melahirkan. Habis melahirkan enggak? Habis melahirkan enggak? Oh, saya mau habis melahirkan oh, kayak begini saya enggak punya suami kok melahirkan. Berarti empat syarat sudah terpenuhi. Umurmu berapa, Neng? Umur saya 8 tahun. Oh, berarti biarpun 10 hari keluar darahnya, ternyata bukan darah Pokoknya rumus ini harus dihadirkan. Ah, satu lagi ini untuk dicek ini, untuk mengecek kebetulan rumus. Yang terakhir ada seorang perempuan datang Pak, saya keluar darah head, Ustaz. Saya keluar darah head. Darah head bagaimana? Saya keluar darah pokoknya. Baik, berapa hari? Kurang dari 24 jam? Oh, lebih dari 24 jam. Masuk ya? Lebih dari 24 jam. Kamu habis melahirkan ya? Enggak, enggak habis melahirkan. Masuk ya? Umurmu berapa? 30 tahun. Benar. Sebelum ini kapan terakhir keluar darah? Sudah lama, ada 20 hari saya tidak keluar darah. Masuk ya? Masuk. Lupa dia tanya, berapa hari keluar darah? Sudah 17 hari. Oh, lebih dari 15? Maka langsung catat ini darah bermasalah. Untuk satu pak ini agak ruwet. Darah bermasalah. Jadi kalau darah bermasalah dia punya rumus sendiri di dalam menghukumi ini head atau bukan head. Jadi kalau ada orang keluar darah 17 hari, ini darahnya bermasalah, maka rumus ini harus dipakai. Akan tapi bukan berarti 15 hari itu haid dan duanya adalah istihadah seperti sebagian orang yang salah paham. Ini ada sebagian orang salah paham. Kalau ada seorang perempuan keluar darah 17 hari, langsung 15 hari itu adalah haid, dua adalah istihadah. Ini adalah salah cara menghitung. Akan tapi itu masuk bab rumus istihadah berat, maka rumusnya itu nanti dikembalikan kepada kebiasaan yang lalu. Kalau ada seorang wanita haid 17 hari, maka boleh milih dia dengan memahami sifat-sifat darah dan itu membingungkan nanti insya Allah akan kita bahas tapi paling enak kalau ada orang keluar darah lebih dari 15 hari maka disamakan saja kepada bulan yang lalu kalau headnya 17 hari maka samakan ibu bulan kemarin berapa hari headnya kalau dia menjawab head saya tujuh hari maka dari tujuh belas hari itu headnya hanya tujuh hari disamakan yang lalu bukan seperti sebagian orang salah paham ini barangkali santri benar santri tapi pas belajar head ngantuk ya makanya kalau ada orang head pokoknya head itu paling banyaknya kan belas hari selebihnya bukan head jadi kalau ada perempuan keluar darah tujuh belas hari berarti lima belas hari head dua hari adalah istihadah salah itu pasti ngantuk waktu belajar ya Baik, ini adalah rumus sederhana nanti akan kita kembangkan. Jadi ini rumus harus dan rumus ini berlaku kapan saja. Nanti mungkin ada yang bertanya biar ditutup, biar meringkas, biar bertanya. Yang penting-penting misalnya, saya tuh gara-gara minum obat lalu keluar darah. Gimana? Sudahlah, lupakan urusan obat, pokoknya pakai rumus. Rumus dipakai selesai. Jadi pakai obat, nggak pakai obat itu tidak penting. Yang penting rumus ini dipakai. Kalau sudah rumus dipakai, nanti kejaring ini yang head, ini bukan head, ini head, bukan head, ini head, bukan head, selesai. Ini saja barangkali mukaddimah yang harus kami sampaikan pada kesempatan ini. Jangan berbicara yang lain tentang head, kecuali lima rumus ini ditelaah. Insya Allah pertemuan yang akan datang akan kita sambung lagi. Ini saja. Wallahu a'lam bisawab.